bawang tapi gede <laughs> anak bawang tuh kecil Oh, bawang bawang ya betul. Bukan bawang brebes. Salam. grimis dah. grimis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira.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 Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala atas nikmatan dari Allah Taala dan juga taufiknya kita bisa dimudahkan dalam mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Di antara amalan-amalan yang merupakan amalan soleh dan juga nilai ibadah kepada Allah SWT adalah kita menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk uh, kemaslahatan agama kita yakni diantaranya yang kita lakukan sekarang adalah uh, dars atau pelajaran bahasa Arab dan di malam Selasa ini kita mempelajari uh, pelajaran sorof ya dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pekan yang lalu membahas tentang tasrif al usul yakni perubahan secara pokoknya. Ya, dikatakan tasriful usul di halaman 9 ya. Itu nanti akan ada e, <clears throat> apa namanya setelah dikuasai tasriful usul ini yang enam bab tasrif dari fiil yang sulasi mujarad, fiil yang tersusun dari tiga huruf yang asli. Ya, setelah dikuasai, setelah dipahami dan di apa namanya faham ininya e, wazannya ya, wazannya itu sebanyak 12 12 wazan maka nanti akan dirinci satu persatu yakni dinamakan dengan tasriful fara'i yakni perubahan secara rincinya secara detail gitu secara detail secara secara masing-masingnya secara bagian-bagiannya pada pekan yang lalu juga kita sudah sampaikan uh, kurang lebih tiga wazan jadi uh, fiil kata kerja yang uh, sulasi mujarrad yang tersusun dari tiga huruf yang asli itu ada enam ada enam wasan ya sebagaimana di dalam bukunya eh, wazan ke satu sampai ketiga itu eh, fiil madinya sama fiil madinya sama yaitu fa faala ya tetapi eh, dari fiil madi yang sama ini ya faala faala faala juga fiil mudorenya berbeda-beda ada tiga macam. Ya ada e, tiga bentuk. Ya kalau kita tulis di buku di papan tulis. Nah, tasbih al-usul. Ya. Tasrif al-usul minatulasil mujarrad e, dari tiga huruf ya. Tiga huruf yang asli tiga nah tiga di sini kita sudah dipahami tersusun dari tiga huruf itu yang wazan yang ke satu kedua dan ketiga itu fil madinya sama faala faala dan faala kemudian dari fiil madi yang sama ini fiil mudorenya ada tiga macam yang pertama yap yap ilu Kemudian yap yap olu dan yang ketiga yap yap alu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di ain fiil. Kalau fiil madinya ain fiilnya sama semua. Di sini namanya ain fiil. Ya, di sini ain fiilnya sama semua. Faala, faala, faala. Ketika fiil mudore, ain fiilnya itu ada yang yap ilu, ada yang yap ulu, ada yang yap alu. Adapun yang lainnya sama. Ini yang merupakan apa namanya e, penilaiannya di sini, penilaiannya titik permasalahannya. Ketika fiil, ketika masdar fa'ala ilu faalan, ini sama semua. Ini memudahkan ya. Ini tiga-tiganya sama semua. Faalan, Faalan, Faalan. Walaupun nanti ada yang berubah-ubah. Tetapi secara mujmal, secara garis besar sama. Secara, secara garis besar disamakan sama Ketika ketika isim fa'il sama semua, fa'ilun. Ini juga fa'ilun, ini juga fa'ilun. Ketika isim maf'ul ya, yang sekaligus jadi penamaan daripada isim maf'ul, maf'ulun juga sama semua. Ini memudahkan untuk menghafal. Fa'ala yaqilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, baru ketika di, di fi'il amr kembali lagi ke fi'il mudhari, perhatikan di ain fi'ilnya Ya, ini e, apa namanya? berbunyinya beda berbeda berbeda-beda. Fi'il amrnya itu berbeda berbeda. Tergantung e, eh, fi'il amr. Ketika fi'il amr ketika fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka bisa ditebak ini ya. Ain fi'ilnya itu sama semua di sini. Ketika ini kasroh, ini kasroh lagi. Ketika ini e, domah, domah lagi di sini. Ketika fathah, fathah lagi di sini. Nah, sama semua di sini ya. Ain fiilnya sama. Jadi fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun fi'il amrnya if'il. Ya, if'il. Fi'il amr cirinya ada sukun di akhirnya. If'il. Kemudian fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf uf'ul. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if if'al. Nah, gitu. Jadi fi'il mudhari itu e, apa namanya merupakan kunci dari tasrif tasriful usul. Ya, perubahan secara pokoknya, secara pokok-pokoknya. Kemudian fi'il nahi ya sama dengan fi'il mudhari. Bunyinya sama ya, tetapi e, awalnya kalau ini ya di sini la tak eh, ta gitu ya. La taf gitu ya, la taf. Di sini juga la e, taf jadi kalau misalkan fil mudari'nya yaf'ilu, maka fil amrnya la taf'il. La taf'il. Nah, sama di sini. Nah, ain fi'ilnya sama kasroh juga. Ketika fil mudari'nya yaf'ulu, di sini film amr fil nahinya fil untuk melarang la taf'ul. La taf'ul. Nah, gitu. Kemudian di sini ketika yaf'alu la taf la al la taf'al. Nah, ini jadi an fi'ilnya sama dengan uh, fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Nah, baru di sini uh, untuk fi'il untuk isim sama isim zaman ada perbedaan di sini. Ada perbedaan. Ini dua kali ya dua kali karena sama. Perbedaannya apa? Atau kembali lagi seperti e, melihat dalam dari fiil mudari'nya isim zaman sama isim makan ain fiilnya sama dengan e, eh, fiil mudore. Jadi la taf'il maf maf'ilun maf'ilun maf'ilun dua kali ya. maf'ilun maf'ilun ini juga ain fiilnya sama dengan e, eh, fiil mudore. kasroh kasroh kasroh kasroh tetapi kalau yang yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maka isim zaman sama isim makannya e, di sininya ain fi'ilnya fathah. Maf'alun. Maf'alun, maf'alun. Ya. Isim zaman sama isim makannya fathah, maf'alun. Hmm. Kalau yang ketiga sama dengan yang kedua. Fa'ala ya fa'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun, maf'alun sama. Isim zaman sama isim makannya ini kalau uh, fil mudorenya domah ataupun fathah ain nya maka isim zaman sama isim makannya sama alun maf'alun alun. Untuk yang uh, fiil madi majhul oh ini apa isim alat ya isim alat alun. ini sama semua alun mif'alun alun sama alun mif'alun alun. Maka nanti enam enamnya sama. satu dua tiga nanti di wajan keempat, 5 ke 6 ini sama semua. Untuk isim zaman, eh, isim alat, ya, mif'alun ini isim alat, sama tiga-tiganya. Ya, seperti masdar sama, isim fa'il sama, isim maf'ul sama. Untuk yang fi'il madiman zul fu'ila, sama semua. Fu'ila, fu'ila. Untuk yang fi'il mudore majul, yuf'alu, yuf'alu, sama semua. Nah, ini rumus. Ini wazan ke satu, wazan kedua, dan wazan ketiga. Maka kita baca ya e, untuk apa namanya kita baca sejenak, baru nanti akan lanjut di wazan yang berikutnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu ya itu wajan ke satu ya tasrif usul perubahan secara pokok secara usul secara kepala kepalanya wajan yang ke satu ya wajan yang kedua sekarang ya atau tasrif yang kedua Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'al la taf'ul apa sini. Ayo. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu Ya, ini uh, usul yang kedua. Sekarang yang, yang ketiga ya. Eh, kita baca sampai di sini dulu supaya nggak kepanjangan. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah ini wazan ke satu sampai ketiga itu nanti contoh-contohnya atau yang mauzunnya itu di halaman 8. Bisa dicontohkan, bisa dilihat contoh-contohnya di halaman halaman 8 ya. Nanti dipraktekkan Allah Eh apa namanya? Kemudian untuk yang wazan keempat wazan yang keempat. Jadi kalau e, wazan ke satu sampai ketiga ini ini eh, fi'il sama ya, diringkas satu lah satu jenis gitu tingkat satu jenis tetapi nanti dalam prakteknya contoh-contohnya banyak gitu ini ini sebagai patokan dulu sebagai patokan sebagai e, rumus sebagai e, apa namanya patokan dasar Wajan yang keempat ya wajan yang keempat dan yang kelima ya ini juga sama ya yakni fiil fiil madinya itu e, sama satu jenis yaitu apa? Wazan fa'ila. Ah. fa'ila dan fa'ila. Berarti ain fi'ilnya kalau yang di wazan ke satu kedua ketiga itu adalah e, fathah, maka di wazan yang keempat dan kelima ini ain fi'ilnya adalah kas kasroh di sini. Nah ini kasroh. Kalau di sana fathah ini kasroh semua. Ah, ah. Ada enam ya satunya nanti, nanti sendirian dia yang keenamnya sendirian. Eh, satu jenis yaitu yang wazannya faula. Ini sendirian satu e, satu macam saja ain fiilnya dengan doma. Kalau yang ain fiilnya dengan doma ini cuma satu, satu wazan. Hanya satu wazan. Kembali ke fiil mudore untuk yang keempat dan kelima. Kalau yang wazannya pertama atau wazan yang keempat faila maka ada dua ya ada dua fiil mudorenya ada dua macam yang pertama apa di sini? Yaf yaf alu Kemudian yaf ilu. Nah, jadi ada ada dua macam. Ain fiilnya kalau yang yaf fa'ila ada yang yaf alu ada yang yaf ilu. Nah, ini ya. Ada dua macam. Kalau ini tiga, ada yang fa'ila, eh, fa'ala ulu fa'ala ulu, fa'ala alu Begitu masdar, ketika masdar sama semua ya sama semua fa'lan fa'lan fa'lan dengan fa'lan isim fa'il sama semua fa'ilun fa'ilun isim maf'ul sama semua nah, ini memudahkan bahkan nanti sampai enam semua ini isim maf'ul sama semua isim fa'il juga eh, beda ada sedikit pasal juga sama ya nah, kemudian isi, fi'il mudore uh, isi fi'il amr fi'il amr sama dengan lihat aja di fi'il mudoreknya Ain fiil yang jadi kalau itu lihat kuncinya di sini rumusnya. Ain fiil fil mudore Ketika uh, isim uh, eh, fil mudhari'nya yaf'alu, maka bisa ditebak fil amrnya apa? If if al if al sama lagi. Fathah uh, kasroh uh, fathah ya. Fathah. Itu kan fathah fathah. Kalau yang ain fiil mudoreknya itu kasroh, maka fil amrnya kasroh lagi. If if'il tuh kan ya sama kasroh kasroh ya gitu ya nah kemudian untuk yang fi'il nahi fi'il nahi ya dan juga di fi'il mudoreknya yaf'al berarti la taf la taf'al ya fathah fi'il nahinya la taf'al ya kemudian yang if'il La if'il la taf'il. La taf'il, la taf'il. Di sini juga kasroh lagi. Fi'il mudaranya kasroh, ain fi'ilnya kemudian di fi'il nahinya juga ain fi'ilnya kasroh lagi, la taf'il. Jadi ada kesamaan dengan fi'il mudaranya Nah, untuk yang uh, isim zaman isim makan ya, untuk yang ain fi'ilnya fathah ataupun domah. Maka ini sama semuanya. alun, alun, Maf'alun, alun, Maf'alun, alun dua kali. Ya. Mif'alun, alun sama. Fu'ila alun sama, alun sama. Adapun yang yang keli, kelima ya, kalau misalkan yang ain fi'il darinya kasroh ya isim zaman sama isim makan sama dengan nomor satu sama dengan nomor satu yaitu apa maf'ilun maf'ilun maf'ilun Maf'ilun maf'ilun sama dengan yang kasroh eh, kasroh ada, ada samaan ya kasroh dengan ain fiilnya ini kasroh kasroh itu kan sama ya adapun yang isim alat sama isim alat sama film dari majhul sama film dari film di majhul sama film dari majhul sama nah adapun yang keenam tuh jadi sama semua ya adapun yang keenam untuk yang uh, fi'il madinya wazan fa'ula, maka fi'il mudarinya ada satu macam, yaitu yaf yaf'ulu. Cuma satu. Fa'ula mesti fi'il mudarinya yaf'ulu. Ain fi'ilnya domah, mesti ini. Cuma satu macam, ini khusus ini. Jadi ini e, kalau ada fi'il madi yang berbunyi fa'ula, ini fi'il mudarinya pasti yaf'ulu. Adapun masdar sama. Ketika isim fa'il ya secara umum adalah fa'il secara umum ya, secara umum fa'ilun. Tetapi pada wazan yang keenam ini kebanyakan ya, kebanyakan isim fa'ilnya fa'ilun. Fa'ilun. Ini kebanyakan, ini yang paling banyak yang fa'ilun. Bukan fa'il tapi fa'ilun. Makanya di situ tulisnya fa'ilun. Fa'il. Isim maf'ul sama, Fi'il amr, lihat aja. Uh, ain fi'il di fi'il mudhari'nya domah maka di sini juga domah uf'ul sama dengan yang nomor dua nih uf'ul yaf'ulu yaf'ulu uf'ul uf'ul maka diterapkan yang ini kembali seperti uh, azan yang kedua uf'ul la, lalu la la taf la taf'ul sama ketika ain fi'ilnya domah maka fi'il amarnya domah fi'il nahinya juga domah lagi Ketika isim makan isim zaman sama yang ini, sama yang kedua, ketiga, keempat, maaf alun semua. Maaf alun semua dua kali. Maaf alun, maaf alun. Ya, jadi bukan bukan maaf ulun tapi maaf alun, maaf alun. Ya, maaf alun, maaf alun. Sama dengan dua, tiga, empat. Isim alat sama semua. Baik dari kewajan ke satu sampai ke enam sama Firma di majur sama, firma dari majur sama. Jadi ini eh, apa namanya bisa mudah kan menguasainya. Kita baca ya yang wajan ketiga, eh keempat. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if la taf'al. Iya karena ini fil mudarinya adalah fathah maka lihat fil amarnya sama fil fil, fil nahinya sama fathah fathah maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu iya ya jadi ketika fil fil mati majhul fil mati majhul ingat ya di sini ain fi-nya adalah kasrah kalau fil mati kasrah fu'ila fu'ila fu'ila fu'ila semua kalau alu alu yuf alu yuf alu yuf alu yuf alu, Ain fi'ilnya fasa. Ya, tetapi ada keistimewaan kalau apa namanya fi'il madi majul ini depannya fu, bukan fa. Kalau ini fa fa fa fa fa fa, fa ini fu. fu fu i gitu ya. Kalau fi'il mudhari' majul a yu, yu, yu, tapi yuf a yuf a gitu ya. Kalau ini kan ya, ya, ya, ya, ya, ya, ini yu. Gitu ya uh, apa namanya khas gitu uh, eh, wajahnya bunyinya beda yang kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu iya terakhir Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun Ya, mungkin ini biar nggak bingung dihapus saja. <laughs> ya. Ini yang kebanyakan fa'il ya. Kita baca sampai ini aja sampai fi'il nahi. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul Ya, يقول فعلا فعيل fa'ilnya itu banyaknya fa'il wazannya ya. Ini perbeda agak sedikit agak sedikit keluar dari umuman. Ini fa'il kebanyakan fa'il gitu panjang fa'ilun. Kemudian maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ini e, intinya ya secara kesimpulan perhatikan di ain fiil fiil mudore. Fiil mudorenya ini perhatikan ini kunci dari semuanya. Ya untuk yang sulasi mujarad, khusus untuk sulasi mujarad itu di ain fiil lihat sini. Ketika ain fiilnya sudah paham e, faala wajan faala ada tiga. Yaf e, yaf yaf ilu ya alu ya ilu ilu yaf ulu yaf alu faala ilu ulu Yaf alu. Kalau fa'ila berarti alu yaf'alu yaf'ilu. Kalau yaf'ulu eh, kalau fa'ulu fa'ula maksudnya yaf'ulu gitu aja. Fathah ya. Baik. Ini namanya uh, rumus ada di halaman 9 uh, eh, rumusnya. Nah, nanti kalau sudah paham contoh sekarang yang kembali ke halaman 8 Abuab asulasil mujarad. Ini bab-bab uh, kata kerja yang tersusun dari tiga. Asulasi itu maksudnya kata kerja yang tersusun dari tiga. Al mujarrad yang asli, yang asli. Huruf-hurufnya asli. Baik, mungkin kita coba yang e, bab ke satu saja dulu ya. Ini wajan fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il. Ya, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Mauzunuhu, yakni yang ditimbangnya ya kata-kata yang ditimbang dari wazan ini contohnya ghusala ghuslan. Ya, untuk masdar untuk khusus masdar ya khusus masdar ini perlu disampaikan. Masdar itu ini sebagai ini saja, sebagai uh, apa namanya? Uh, secara mujbal secara secara garis besar. Adapun yang kenyataannya itu namanya simain Kenyataannya itu berubah-ubah simain yakni e, eh, apa yang kita dengar dari orang Arab apa yang kita dengar apa yang didengar dari dari lisan Arab ya, karena kenyataannya berbeda-beda nyatanya itu e, eh, berubah-ubah banyak sekali gitu ya tidak bisa jadi patokan e, eh, faklan tapi e, apa namanya suka berubah-ubah bunyinya seperti di sini gosala itu eh, masdarnya guslan. Masdar itu kata e, kata jadian atau kata benda ya pecahan kata masdar. E, eh, guslan ya. Gosala artinya mencuci. Gosala artinya mencuci. Coba antum. E, gosala ditasrif dengan wazan ke satu. Gosala yang silu guslan, gosilun Iksil Nah itu bagus ya Gosala silu ya. Gosala itu e, mengikuti wajan ke satu mengikuti wajan ke satu Fi'il mudorenya berarti yagsilu silu. Hmm. Gosala yagsilu guslan ya. Bukan goslan tapi guslan Gosilun maksulun iksil La taksil magsilun magsilun miksalun Gusila yugsalu uh, sebelahnya mengartikan uh, coba anda pengen tahu artinya dari gosala sampai yugsalu diartikan secara bahasa Indonesia-nya. mencuci. Iya mencuci. Kalau mandi kita salah ada lagi. Hmm. kita salah. Iya mencuci. Ya, ya dia Iya. Ah. Kalau gini aja, untuk sementara kita artikan gini misalnya ya. E, telah mencuci, sedang mencuci, pencucian atau cucian. Orang yang mencuci, yang dicuci, cucilah, jangan mencuci. Nah, gitu. Jadi e, singkatnya dulu, nah, singkatnya dulu. Nanti kalau sudah masuk e, atas riful farai baru dirinci itu, baru dirinci. Tapi ini secara mujmal aja dulu. E, gosala berarti apa? Gosala telah mencuci. Iya, telah mencuci. Ah akan mencuci kesucian ya orang yang mencuci ya yang dicuci betul sucilah nah gitu mencuci uh hmm. eh, -huh. tempat mencuci iya waktu mencuci iya alat mencuci hmm. dicuci iya akan dicuci akan dicuci nah gitu gitu nah seperti tadi ya uh, telah mencuci akan mencuci pencucian orang yang akan orang yang mencuci yang dicuci ya cucilah jangan mencuci ya waktu mencuci, tempat mencuci, ya alat untuk alat mencuci, telah dicuci, akan dicuci, nah gitu. Jadi artinya itu berubah-ubah kan? Kemudian uh, antum mahi jalasa, julusan ditasrif dengan tasrif ke satu. Jalasa julusan. Jalasa Iya, ya. iya. Artinya sebelahnya tafadhol arti, dari jalasarnya duduk ya. Jalasarnya duduk. Hmm. Iya. iya. Eh, julusan ini duduk saja. Hmm. Jadi dia duduk, artinya duduk gitu. Iya. Majlusun yang diduduki. Yang diduduki. -hmm. Duduklah. Jangan duduk. Jangan duduk. Waktu duduk. Oh, Tempat duduk. Tempat duduk. Uh -huh. Alat untuk duduk. Iya. Telah diduduki. akan diduduki. Akan diduduki. Iya. <laughs> nah itu e, secara arti ya. Maksudnya ini dua contoh ini faham artinya. Jadi tinggal e, sesuai dengan sesuai dengan istilahnya, penamaannya. Istilah itu penyebutannya atau penamaannya Baik, e, berikutnya adalah gofaro. Gofaro gufronan artinya mengampuni kan? Gofaro itu artinya mengampuni. Antum di tasrif e, gofaro gufronan, mangga silakan. Tafadhol. Gofaro. Ya. Wajan ke satu. Uh, ghafara yang yang firu yang firu ya yang firu masdarnya ini ada di buku ini gufronan uh -uh. tinggal masih sulit ya masih sulit artinya kita dari uh, ini namanya kan patokan ya ketika di mauzun, ketika kata-kata bahasa Arab itu ditimbang, ditimbang di, di yang di yang di apa? yang dipasangkan, yang diterapkan, yang diterapkan pada wazan ini, itu seperti kita gambarkan seperti puzzle. Puzzle itu kan e, apa namanya? E, tebak kata-kata, tebak gambar misalnya gitu ya. Nah, itu kita copot. Fa, fa ain lamnya itu kita kita copot ganti ro rin di fa fiil sin eh fa di ain fiil ro di lam fiil seperti puzzle. Jadi kita gambarkan ini seperti cetakan aja. Nah, jadi apa namanya? Kita pasang-pasangkan di atas. M apa maksudnya dengan wazan itu untuk memudahkan kita menerapkan uh, apa namanya kata-kata bahasa Arab itu pada wazan itu, pada wazan tersebut. Ya. Jadi kata-kata dalam bahasa Arabnya sangat banyak, sangat banyak sekali, ya. Dan semuanya itu dari kata-kata itu ada yang masuk di wajan ke satu, ada yang digolongkan di wazan kedua dengan sendirinya ya bukan dengan mainan kita bukan dari sananya seperti itu ketika dipilah-pilah itu disortir kata-kata ini ternyata dilihat dari dilihat dari apa yang diucapkan di lisan Arab itu digelompokkan di wazan ke satu otomatis itu wazan ke satu sama semua nah ini untuk untuk menyeragamkan untuk menyeragamkan jadi kata-kata ini nanti bisa ada lihat di, di belakang itu kamus e, di belakang itu ada kamus di halaman 54, 53, 54. Contoh-contoh yang wazan fa'ala yaf'ilu itu banyak di situ. Banyak. Artinya kata-kata ini tidak terbatas. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti di wazan kedua contoh-contohnya ada di kamusnya itu. Wazan fa'ala ulu. Nah, ketika kata ghafara gufronan ya, maka kalau kita tasrif, kita ikuti saja e, dalam wazan yang di atas itu, di wazan ke itu Ghafara. Bunyinya gitu ya, diseragamkan. Ghafara, fa'ala. Yaf'ilu, yaghfiru. Ya, ketika uh, masdar fa'lan anak katakan ketika masdar itu uh, tidak bisa dijadikan patokan, ini secara umum saja. Prakteknya simai. Simai itu uh, tergantung apa yang dikatakan di sana, ternyata beda-beda. Kadang-kadang ada yang sama fa'lan, kadang-kadang ada yang sama. Tapi seringnya itu uh, simai gitu. Baik, ya sampai sini dulu ya mungkin ya karena kesepakatan kita uh, walaupun sebentar tapi <laughs> azan. <laughs> iya. <laughs> iya, mohon maaf ya karena waktu yang memisahkan kita gitu. Memang suasananya uh, suasana lagi ujian gitu ya di pondok juga uh, apa libur. Jadi ya kita um, uh, apa namanya eh, menjaga ya, artinya membatasi waktunya untuk juga di rumah mungkin ada yang anaknya ulangan atau ujian, maka abinya atau uminya yang ngajarin kan gitu ya. Tapi kita walaupun sebentar eh, kita kita tetap adakan taklim gitu ya. Karena kalau misalkan habis Isya, khawatir nanti kemalaman gitu ya. Kemalaman jadi kita majukan. Besok pun insya Allah kalau cuaca cerah ya ibadah maghrib ya ada pada maghrib sampai isya eh, dulu sulugo mungkin setelah ujian nanti baru normal lagi Insya Allah. seperti biasa pada Isya sampai jam eh, sembilanan Insya Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubulik eh, wa bilahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh